Kali ini beliau tidak lagi bersama dengan pamannya, namun beliau berdagang dengan membawa harta milik Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha bersama budak Khadijah yang bernama Maisarah. Dan dalam perjalanan itulah Maisarah banyak menyaksikan hal-hal yang menakjubkan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Maisarah pun menceritakan hal ini kepada Khadijah yang menyebabkan Khadijah radhiyallahu taala anha pun tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menikahinya. Dan disebutkan pula pada riwayat yang lainnya disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani tentang sebab ketertarikan Khadijah binti Khuwailid dari sisi yang lain. Ketika itu saudara perempuan Khadijah pernah menyewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersama dengan seseorang yang membantu Rasulullah alaihi salatu wasallam diupah disewa oleh uh, saudara perempuan Khadijah dalam satu perjalanan. Nah, pada saat mereka kembali dari perjalanan tersebut maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan temannya dalam seperjalanan itu mereka pun ingin menyelesaikan urusannya dengan saudara perempuan Khadijah ini. Namun pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk mendatanginya karena dia malu. Dan Rasulullah mengatakan kepada sekutunya tersebut engkaulah yang pergi. Fa ini astahi. Sesungguhnya aku malu untuk bertemu dengannya. Alhasil yang berangkat dan yang bertemu dengan saudara perempuan Khadijah tersebut hanyalah teman seperjalanan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian saudara perempuan ini pun bertanya kepada temannya itu. Kemana Muhammad? Maka diceritakan bahwa dia malu untuk bertemu. Maka dari sini saudara wanita Khadijah bin Khuwailid pun mengetahui sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat ini pun diceritakan kepada saudaranya yaitu Khadijah bin Khuwailid. Dan dia mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang paling pemalu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan mendengarkan cerita dari saudara perempuannya tersebut, maka timbul ketertarikan pada diri Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan dia sangat berkeinginan agar kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang melamarnya melalui orang tuanya melalui ayahnya maka Khadijah pun mengutus seseorang untuk mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepadanya iti abi fakhtub ilaihi kamu datangilah ayahnya yakni ayahnya Khadijah dan kamu melamar Khadijah melalui ayahnya tersebut. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan abuka rajulun katsirul mal. Ah. Jangan ada yang main. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, abuka rajulun katsirul mal. Ayahmu itu adalah seorang yang punya banyak harta. Wahwa la yaf'alu. mungkin anaknya mau dinikahkan dengan seorang yang yatim. Namanya anak yatim, ya. Dalam status sosial, dalam status masyarakat, tentu bagi mereka kedudukannya rendah. Masa mau dinikahkan dengan seorang anak meskipun dia janda tapi kaya raya? dari keturunan yang terpandang. Nah, mau dinikahkan dengan anaknya Abdullah. Padahal dia yatim. Tidak mungkin kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ayahnya akan menerima lamaran Rasulullah alaihi salatu Lalu kemudian Khadijah pun mengirim kembali utusannya dan mengatakan padanya, "Kamu datangi sajalah Adapun urusan terima nggak terima itu urusan saya. Itu urusan Khadijah. Kamu nanti akan datang kepada dia pada waktu yang tepat. Nah, akhirnya disebutkan dalam berat yang lain dalam berat Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka Khadijah pintu Khuwailid pun membuat e, melakukan sesuatu. Tujuannya adalah agar kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipermudah untuk diterima lamarannya. Apa yang dilakukan oleh Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu taala anha beliau membuat makanan, bikin pesta. Buat makan, minuman. Lalu kemudian setelah itu memanggil ayahnya dan memanggil beberapa orang-orang terpandang, kelompok sekelompok orang dari Quraisy untuk berkumpul menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya setelah tiba waktu yang telah ditentukan, hadirlah kelompok orang-orang pembesar dari kalangan Quraisy. Mereka hadir dalam acara jamuan hidangan tersebut. Maka mereka pun makan dengan penuh kenikmatan dan mereka minum dengan penuh kenikmatan sampai mereka pun mabuk. Rupanya minuman diberikan yang khamar. Ya, masa jahiliyah, zaman jahiliyah belum ada pengharaman khamar. Maka mereka makan dan minum sampai kemudian mereka dalam keadaan mabuk termasuk bapaknya sendiri mabuk ketika itu maka ini kesempatan maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam acara tersebut bukan untuk hadir dan ikut serta untuk minum khamar bukan akan tapi untuk mengambil kesempatan agar kemudian ayahnya mau menikahkan anak perempuannya Khadijah binti Khuwailid. Maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian Khadijah pun mengatakan pada ayahnya, Zawizni iya, nikahkan aku dengannya. Ini Muhammad bin Abdullah, dia telah datang untuk melamarku. Ayo nikahkan aku dengannya. Maka subhanallah dengan mudah. Dengan mudah ayahnya pun menikahkan anak perempuannya ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu waktu itu beliau belum menjadi seorang Rasul, masih pada usia 25 tahun. Nah, maka terjadi pernikahan dan disaksikan oleh orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy yang hadir dalam jamuan makan tersebut. Nah, setelah terjadi acara tersebut, terjadi akad nikah, Nah, kebiasaan uh, wali seorang wanita kepada ayahnya, kepada orang tuanya biasanya pada acara pernikahan tersebut maka orang tuanya ini diberi pakaian khusus. Waktu itu dipakaikan hullah. Hullah itu pakaian istimewa yang biasanya digunakan apabila ada utusan atau ada acara-acara tertentu yang terdiri dari dua bagian, bagian bawah dan bagian atas. Izar dan rida. Lalu kemudian dipakaikan kholuq, yakni jenis parfum yang wangi itu dilumurkan ke tubuh ayahnya. Di mana ayahnya ini masih dalam keadaan teler, ya, masih dalam keadaan mabuk. Nah, sampai kemudian mereka tertidur. Di pagi hari bangunlah sang ayah. Ketika dia bangun, dia melihat dirinya, loh, ini saya pakai apa ini? Gak biasanya, ada sesuatu kan? Nah, lalu dia mencium baunya, ini bau parfum, ya, yang biasanya dipakai pada acara-acara tertentu. Ada apa ini? Ada apa dengan saya? Nah, yang lain juga sudah pada sadar. Mereka mengatakan, engkau sudah berbuat kebaikan malam ini. Engkau telah menikahkan anakmu dengan Muhammad engkau telah menikahkan anakmu dengan Muhammad. Ya. Kata ayahnya, Muhammad yatim Abi Talib. Muhammad anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib itu. Kata mereka, iya. Nah, dia telah menikah dengan anakmu. Lah, lah, lah. Gak mungkin katanya. Gak mungkin. Masa sampai seperti itu? Gak mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Nah, Datang leh dia, datangnya anaknya. Apa betul kamu sudah saya nikahkan dengan Muhammad? Kata Khadijah, iya. Engkau telah menikahkan saya dengan Muhammad bin Abdullah. lala tidak mungkin. Saya tidak akan melakukan itu. Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Aturidu an tusaffiha nafsaka 'inda Quraisy?" Hah? Tukhbirun nas annaka kunta sakran? Apakah kau membodohi dirimu sendiri di hadapan orang-orang Quraisy? Kamu ingin mengabarkan kepada orang bahwa kamu mabuk. Ya. Artinya subhanallah. Mabuk pun pada waktu itu sebenarnya tercela. Nah, ini suatu yang menunjukkan kerendahan apalagi dalam acara-acara tertentu ya. Yang sifatnya resmi lalu kemudian dia mabuk, dia sudah mengucapkan apa yang dia ucapkan. Kamu akan mengabarkan orang bahwa kamu mabuk, bikin malu ya. Intinya seperti itu yang ingin disampaikan oleh Khadijah. Kamu bikin malu orang. Di hadapan Quraisy kamu akan mengatakan itu. Kamu membodohi dirimu sendiri. Terus. Eh kamu tahu Muhammad. Akhirnya Khadijah pun menceritakan tentang eh, kepribadian yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian akhirnya terpaksalah sang ayah ini menerima Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sebagai menantunya. Nah, maka terjadi pernikahan di antara keduanya resmi pernikahan di antara keduanya lalu kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha ya mengutus seseorang untuk memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, sekumpulan ada yang menyebutkan emas ada pula yang menyebutkan perak diberikan kepada Nabi untuk membeli sesuatu, membeli perhiasan untuk dihadiahkan kepada Khadijah, padahal itu uang milik Khadijah juga diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh beli kambing dan seterusnya untuk acara pesta pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, "Babu ma kana yashtaghilu bihi Rasulullah" sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla an yatazawwaja Khadijah. Berkata Al-Baihaqi bab kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau kerjakan sebelum beliau menikahi Khadijah. Kemudian Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma ba'athallahu nabiyan illa ra'i ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Jadi semua nabi pernah mengembala kambing. Dan termasuk di antara keutamaan mengembala kambing itu menyebabkan hati seorang riqah ya hatinya lembut beda dengan seorang yang mengembala unta ya biasanya rata-rata hatinya itu keras nah disebabkan karena sifat-sifat unta yang kasar ya berbeda dengan mereka yang biasanya memelihara kambing faqala lahu ashabuhu wa anta ya Rasulullah lalu para sahabatnya bertanya kepada beliau dan engkau pun wahai Rasulullah pernah mengembala kambing? Qala wa ana ra'aituha li ahli Makkah bil qararid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan aku pun pernah mengembala kambing miliknya penduduk Mekkah pada waktu itu." Bil qararid. Dengan qararid. Terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika mereka menjelaskan makna al-qararid. Apa yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalakan kambing milik penduduk Mekah bil qararid dengan qararid. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalakan kambing penduduk Mekah dan beliau diberi upah. Setiap satu ekor kambing upahnya adalah qirat. Dan qirat yang dimaksud di sini adalah beberapa dirham atau bagian dari dirham. Perak. Ya, jadi beliau diupah. Ada pula yang mengatakan bahwa tidak. Bukan yang dimaksud kararid di sini adalah beliau mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah dengan upah. Namun yang dimaksud kararid di sini adalah nama sebuah bukit yang ada di Mekah namanya qararit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengembala sesuatu dengan upah. Wallahu taala alam. Ya. Yang jelas kalaupun dikatakan dengan upah juga tidak tercela. Itu adalah merupakan salah satu kasih penghasilan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu dan bukan suatu hal yang tercela. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa ala Khadijah." Wa inni lam udrikha Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kecemburuanku kepada Khadijah dan aku tidak sempat bertemu dengannya sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama bersama Khadijah beliau belum beliau tidak menambah istri kecuali setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha jadi Aisyah tidak bertemu Khadijah Qalat lalu berkata Aisyah, dia menceritakan dan menjelaskan tentang kecintaan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada istrinya Khadijah meskipun telah meninggal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dhabaha asy-syata yaqul dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyembelih seekor kambing maka beliau selalu mengatakan ansilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Ya. Dikirimkan pada teman-temannya Khadijah. Jadi yang diingat Khadijahnya. Nah, ini di depan Aisyah radhiyallahu anha. Qalat fa'aghdabtuhu yauman. Kata Aisyah, satu hari aku membuat Rasulullah marah. Ya, pada satu hari. Kenapa? Karena kecemburuan Aisyah. Fakultu Khadijah. Aku mengatakan pada Rasul Khadijah lagi Khadijah gitu. Khadijah lagi Khadijah lagi. Nah, kok dikit-dikit Khadijah. Ya, mengembala uh, menyembelih kambing kirim kepada teman-temannya Khadijah. Khadijah lagi. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ruziqtu hubbaha." Aku diberi Allah untuk mencintainya. Sudah mau apa lagi? Ya. Jadi sudah tertanam kecintaan Khadijah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha dan beliau menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Ini disebutkan dalam sahih as Nabawiyah. Riwayat ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik kita lanjutkan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Mukathir dalam kitabnya Al-Fusul. Beliau berkata, rahimahullah taala hatta innahu lamma banat Quraisy al-Ka'bata fi sanati 35 min umrih. Sehingga tatkala kaum Quraisy mereka membangun Ka'bah mereka membangun Ka'bah. Dan pada waktu itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Yani pada saat terjadinya kerusakan pada Ka'bah. Nanti akan kita sebutkan pula riwayat yang berkenan tentang hal ini. Bahwa pada saat itu sempat terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan pada dinding Ka'bah. Sehingga mereka pun berupaya untuk merenovasi, memperbaiki dan membangun kembali Ka'bah tersebut. Namun seperti yang telah kita ketahui bahwa mereka kekurangan dana untuk menyempurnakan pembangunan tersebut. Sebab asalnya Ka'bah itu tidak segi empat seperti yang kita saksikan sekarang. Ya, namun bentuknya itu ya rukun Yamani kemudian Hajar Aswad itu e, bersudut kemudian bahagian belakangnya itu bulat ya seperti yang kita saksikan jadi Hajar Ismail itu termasuk dari bagian Ka'bah termasuk dari bagian Ka'bah jadi dia tidak bulat bentuknya namun disebabkan karena kurangnya dana maka dibangunlah seperti yang kita saksikan sekarang ini. Fawasalu ila mawdi'il hajaril aswad. Maka mereka pun sampai ke posisi hajar aswad. Sementara mereka mengetahui bahwa hajar aswad ini tidak seperti batu-batu yang lainnya. Ini bukan batu biasa. Ini batu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dari jannah. Dan dahulu batu ini lebih putih dari salju. Lebih putih dari salju. Itu hajar aswad. Ashadda bayadhan min thalj fasawwadathu khataya bani Adam. Namun dia menjadi hitam disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nasallallahu salamah. Maka tatkala mereka hendak meletakkan hajar aswad, ishtajaru fi yadha'ul hajara mawdi'ah maka mereka pun berselisih siapakah yang akan meletakkan hajar aswad itu pada posisinya sampai-sampai hampir saja terjadi pertumpahan darah gara-gara meletakkan hajar aswad ini masing-masing dari kabilah semuanya merasa punya hak untuk meletakkan hajar aswad Qabilin mengatakan, "Nahnu nadau kami yang akan meletakkannya." Yang lainnya lagi mengatakan, "Tidak, kami lebih berhak." Yang lainnya lagi mengatakan, "Tidak, kami lebih berhak." Berselisih. Hampir saja mereka saling menumpahkan darah karena permasalahan ini. Faqalat kullu qabilah, masing-masing dari qabilah mengatakan nahnu nadauhu Kami yang akan meletakkannya. Akhirnya mereka pun berselisih dan mereka membicarakan apa solusinya. Thumma tabaqu kemudian mereka pun bersepakat ala ayyadhahu awwalu dakhilin alaihim. Akhirnya mereka menyepakati bahwa yang berhak untuk meletakkannya adalah yang paling pertama masuk pada mereka. Jadi mereka menunggu seorang yang orang ini akan menjadi hakim di antara mereka dan dialah yang berhak untuk menentukan maka siapa yang paling pertama masuk, maka dialah yang akan akan memberi keputusan dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau masuk dari pintu Bani Syaibah. Faqalu jaa al-amin, maka mereka pun mengatakan telah datang al-amin. Telah datang al-amin orang yang sangat dipercaya, yang penuh amanah. Ya, ini sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Faradu bihi dan mereka pun riba dengan ketetapan beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi Wasallam sudah demikian masyhur. Tidak dikenal pada beliau, beliau pernah berdusta sebelum diutus menjadi Nabi Wasallam. Tidak dikenal. Yang dikenal dari beliau adalah sifat-sifat yang hamidah, yang terpuji. Akhlak yang mulia. Kejujuran, amanah, dipercaya. Akhirnya beliau pun menetapkan. Beliau memerintahkan untuk menggelar kain, pakaian. Fawadha al-hajara fi wasatihi. Lalu kemudian beliau setelah menggelar kain, maka beliau pun meletakkan hajar aswad itu di tengahnya. Ya, lihat keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyenangkan masing-masing kabilah. Beliau meletakkan batu tersebut di tengah kain itu. Wa amara kulla qabilatin an tarfa'a bijanibin min jawanibit Dan beliau perintahkan setiap kabilah mengangkat pada bagian-bagian sudut dari pakaian tersebut masing-masing mengambil bagian-bagiannya. Jadi akhirnya mereka semua ya Nah, daripada mereka berselisih, masing-masing punya merasa punya hak untuk mengangkat hajar aswad. Ya. Kalau itu adalah sebuah batu, nah batu yang tidak begitu besar, kurang lebih sebesar kepala orang. Nah, kalau diangkat langsung, ya tentunya kalau diangkat barang orang mengatakan oh, ini ringan. Tapi subhanallah, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meletakkan batu itu di tengah kain, lalu kemudian masing-masing mengangkat ujung dari kain tersebut, maka mereka semuanya lah ikut serta dalam mengangkat batu itu. ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه kemudian beliau meletakkan e, mengambil batu tersebut dan beliaulah yang meletakkan pada posisinya. Nah, riwayat ini sahih. Sebagaimana yang disebutkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau sebutkan dalam sahih as-sirah an-nabawiyah. Nah, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar Beliau berkata, aku bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali diletakkan? Qala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Masjidul Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah yang paling pertama yang diletakkan untuk manusia adalah di Makkah. Alladzi bi Bakkah. Bakkah yakni Makkah. Yang penuh berkah. Qultu thumma Lalu berkata Abu Dhar kemudian masjid apa lagi? Qala al-Masjidul Aqsa. Kemudian al-Masjidul Aqsa. Siapa yang membangun Al-Masjidil Aqsa? Israel. Yaqub. Nabiullah Yaqub alaihi salam. Qultu kam bainahuma? Lalu aku bertanya berapa jarak antara pembangunan Al-Masjidul Haram dengan Al-Masjidil Aqsa? Qala kata beliau arba'una sanatan. 40 tahun perbedaan di antara keduanya. Nah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, tatkala Ka'bah itu sempat mengalami kerusakan, banathu Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun membangunnya. Falamma aradu wat'al hajar tashajaru, tatkala mereka hendak meletakkan hajar aswad, maka mereka pun berselisih. Man yad'u? Siapakah yang akan meletakkannya? Fattafaqu ayyadahu awwalu man yadkhulu min hadzal bab. Maka mereka pun sepakat bahwa yang berhak meletakkannya adalah orang yang pertama yang masuk melalui pintu ini. pada Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babi Bani Syaibah. Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pintu Banu Syaibah. Fa amara bi thawbin fa al-hajar fi wasatih. Maka beliau perintahkan untuk meng, meng membentangkan pakaian. Lalu kemudian eh, ya pakaian atau kain. Lalu beliau meletakkan hajar di tengahnya. Wa amara kulla fakhirin ayyakhudhu bi ta'ifatin min Lalu beliau memerintahkan setiap kabilah dari kabilah-kabilah Quraisy untuk mereka mengambil bahagian dari pakaian tersebut farafa'uh. Lalu mereka semuanya ikut bersama-sama mengangkatnya wa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawadahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambilnya lalu meletakkannya. Kata beliau sanad hadis ini hasan, hukum minimalnya hasan. Dan disahihkan oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Muslim dan disetujui pula oleh Al-Zahabi. Nah. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad itu dari surga. Dalam riwayat At-Tabrani dari Ibn Abbas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hajarul aswad الأسود baya بيا أشد min من thalji, hatta sawadathu khataya bani Adam." Hajar aswad dahulu lebih putih dari salju hingga dihitamkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah jilid 6 nomor hadis 2618 Nah, Qultu waqad kanu akhraju minha al-hijr. Dan dahulu mereka ketika ya, membangun Ka'bah tersebut kembali, mereka mengeluarkan hijr, yaitu hijr Ismail. Ya. Wa huwa sittatu adru' atau sab'atu adru'. Padahal itu panjangnya sekitar 6 hasta atau 7 hasta min nahiyati Syam dari arah negeri Syam. Qasurat bihimun nafaqah akhirnya nafkah pun dana pun berkurang ya sehingga mereka tidak mampu ailam yatamakkanu ayyabnuhu ala qawaid ibrahim mereka tidak mampu untuk membangunnya berdasarkan kaidah yang telah diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam wa ja'alu lil ka'bati baban wahidan min nahyatil masyriq dan mereka pun menjadikan Ka'bah hanya satu pintu saja itu di arah timur di arah timur padahal sebenarnya dua pintu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Namun disebabkan karena kurangnya dana, maka dijadikan satu pintu waja'aluhu murtafi'an dan dijadikan itu lebih tinggi, jadi terangkat. Li'alla yadkhula ilaihi kullu ahad. Tujuannya adalah agar tidak bisa dimasuki siapa saja. Kalau direndahkan, anak kecil pun bisa masuk seenaknya. Nah, agar kemudian dia tetap terpelihara, terjaga, maka pintunya itu diangkat. Sampai sekarang kita menyaksikan seperti itu kondisinya. Meskipun sempat terjadi perubahan pada masa Abdullah bin Zubair, namun dikembalikan lagi. Dikembalikan seperti bangunan sebelumnya. Seperti yang sekarang kita saksikan. Pintu itu agak terangkat. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah tersebut, itulah yang disebut dengan multazam. Multazam. Tempat yang seorang dianjurkan ya untuk berdoa menempelkan dadanya, ya pipinya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadhulu man sya'u wa yamna'u man Sehingga kalau direndahkan, maka orang seenaknya akan masuk. Nah, sehingga ketika ditinggikan, maka tidak sembarang orang yang masuk ke dalamnya. Mereka membolehkan seorang masuk atau mencegah orang yang lain untuk masukinya. Dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Alam tarai anna qaumaki qasurat bihimun nafaqah?" Bukankah eh, tidak tidakkah engkau mengetahui bahwa kaummu dahulu itu mereka kekurangan dana untuk menyempurnakan pembangunan Ka'bah. Walaula hudatsanu qaumuki qaumiki bi la naqattul Ka'bah Kalaulah bukan disebabkan karena kaummu yang mereka baru saja meninggalkan kekufuran. Nih saya aku akan merubah Ka'bah itu. Aku akan bongkar Ka'bah tersebut. Wa laha baban syarqiyyan wa baban Lalu aku akan menjadikan Ka'bah itu menjadi dua pintu, ada pintu timur dan ada pintu barat. Wa adkhaltu fiha al-hijra. Dan aku pun akan memasukkan Hijr Ismail termasuk dalam bahagian Ka'bah. Nah, nanti pada masa Abdullah bin Zubair maka beliau pun menetapkan untuk membalikan Ka'bah berdasarkan kawaid Ibrahim. Ya, berdasarkan kawaid Ibrahim. Kemudian setelah itu ketika Al-Hajjaj bin Yusuf Taqafi membunuh Abdullah bin Zubair maka dia pun menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk merubah merubah kembali bangunan Ka'bah dan dikembalikan seperti sebelumnya. Nah, alhamdulillah dengan demikian ya kawan telah selesai pembahasan kita insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu wa hafizakumullah.